Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan dan tema yang akan kita kupas, kita bahas. Buka dulu, tadarus dulu Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 221 terkait dengan tema cinta ditolak, bebaturan seri terbahak-bahak. So Saya sekali semuanya sekali. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 221 tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة غير من مشركة ولو أجبتم ولو أجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والأبد مؤمن ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan wala tangkihul musyrikat janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna sehingga mereka beriman sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik mending budak hamba sahaya jelema seperti terhina tapi dia beriman daripada gelis tapi itu jelas keimanannya walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik kawinat menang, ngawinkan oge menang, dengan wanita-wanita musyrik mukmin sebelum mereka beriman sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan Allah merangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran ada apa hikmah di balik ayat ini. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zakar wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa khalaqnakum ajwaja wa fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma Salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy rajim tadhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun ku anfusakum wa ahlikum menar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam eh an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni ya ma'syarus sabab falyatajawwaj berkah maghrib ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu karena itu kata Nabi barang siapa yang ingin mudah harapan, cita-cita, hajat, mimpi dan keinginan untuk kelak masuk surga dengan mudah dia Allah mudahkan langkahnya ke majelis ilmu man sahala torikon ilal ilmi lahu torikon ilal jannah semoga yang hadir malam ini langkah kaki yang kanannya menambah kebaikan langkah kaki yang kirinya mengkifarati dosa. Semoga yang punya hutang cepat terbayarkan. Allah datangkan dari sisinya langsung rizki untuk melunasi hutang-hutang. Tapi tongan nyuk deh. Abang mesti lunasan walau Allah anyuk deh. Soal mana mah. Yang berniat haji dan umroh semoga dilancarkan di perjalanannya yang sudah berniat tapi belum nisab ongkosnya belum sampai tahun ini disempurnakan supaya bisa pergi ke rumah Allah menjadi duyufur rahman para tamu Allah yang terpilih semoga yang sedang ada masalah dengannya gelisah resah gundah gulana melo galau risau Allah tenangkan hatinya semoga yang sedang sakit terlebih orang tua kita yang terbaring sakit semoga Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya Semoga yang sudah punya itikad, niat dan tekad sampai mencapai akad Allahumma yasir wa asir. Semoga bisa dibusdai kawina. Ame teh jauh teuing ka undangan <laughs> Nan mahal gedungna. Ya, apapun hajat, cita-cita, harapan termasuk mencintai dan dicintai. Ketika cinta ditolak, sepakat biarkan Allah yang bertindak karena manusia hanya punya keinginan makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin terbukti manusia punya keinginan mereka selalu berencana berencana dan berencana sampai di Indonesia ada program KB keluarga berencana punya anak cukup dua dari dua ibu jadi cikal KB saya sedang berikhtiar memperlakukan sistem ganjil genap untuk dua istri. Ya. Alhamdulillah hari ini saya udah buktok titik balik. Mudah-mudahan dengan titik yang kita bikin kita bisa balik ke Allah karena setiap dosa adalah titik hitam harus diistighfari biar terhapus. Seperti toilet ada kaca tempat kita bercermin setelah mandi beberes kumis ngurut janggot ngarapi kena. sok ngenteng lah, sekarang kan suka cepretan sabun air Muncul di dilap atau jadi burem maka sing rajin kukane bo sama dosa juga setiap kita bikin dosa satu nuktoh hitam di hati tanpa diistighfari nanti hati kita gelap tidak bisa melihat kenyataan sehingga kalaupun ingin punya pasangan ya hanya pasti angan saja tapi tidak di kenyataan itu kan menyakitkan apa salah dan dosaku saya Cinta kan gitu tiktok mah Jalan goyang muka tengah semar mesem itu musyrik Itu kan lagu Via Valen ya Maka dengan itu waktu di Trans 7 selalu seger Pas bintang tamunya Via Valen saya nggak hadir Takut viral Ya Diganti ku Ustadz Dudi Mutakin ya. Jadi cinta ditolak biarkan Allah yang bertindak berarti Allah sangat tahu dan maha tahu itu tidak baik buat kita kan orang sok ngedruk hayang kasih eta weh kapalin mengandung racun saya tante eh belum menikah masalah nah usah belum menikah nyawa masalah iya banyak-banyak masalah, sudah menikah pun masalah bukan menikahnya bagaimana punya mental nggak untuk menyikapi persoalan yang muncul setelah menikah yang jadi masalah kan bukan masalahnya niat sampai kesananya itu karena Allah nggak itu masalahnya mun karena Allah insya Allah menang oleh tapi mun karena oleh mau menang Allah karena cantik walaupun ada hadis tungkal mar'ah nikahi cintai orang yang kau akan nikahi menikah itu harus dasarnya cinta maka Rasul pernah didatangi sahabat Rasul aku dijodohkan dengan si pulan atau si pulana, tapi enggak eye catching dengan hatiku kamu berhak menolak jadi ulah merasa taat kakolot tapi kadi kawinkan jangan nu urang teresep emang nurek rumah tangga kolot tegas aja dalam mab ini mah ya Dulu sebelum Nikita Mirjani hijrah, kan saya di dekat-dekat. Kok kalau saya tekan Nikita. <laughs> Nah dekatnya Nikia. Ya. Jadi itu bisa. Ini masalah perasaan fitrah. Perasaan itu dalam bahasa Arab namanya gharijah, insting. Dagelisma relatif, ganteng mah relatif, nu goreng nu mutlak mah. Jadi jangan ada beban dalam masalah ini yang kemudian efek fisiknya adalah jadi jerawat. Makanya banget dirawat tong diedit. Loba nu menang jodoh tina sosial media pas di anak menghindar karena beda ejen. Ini iya, korban kamera tilu genep puluh hungku. Beauty beauty. Nikah itu perintah. Ibu-ibu apa kabar ibu-ibu? Nikah itu perintah bu. Perintah siapa? Ibu mau menikah nggak? Enggak susah Baik si bapak nikah di. Bu yang menikah perintah siapa? Ah jawab batu dari nyumaahan. Kalau suami kita ingin menikah lagi boleh? Sepakat. Dan tidak harus jawab, saya pasti tahu jawabannya ngetel we sarare teh jenah nikah teh perintah Allah, tapi ketika suami kita mau menikah lagi dicarek, ai ibu sahana Allah. Bet wani curah carek, Allah wae nyarek sia teh. Maka bapak-bapak AAA yang sudah punya istri agak sedikit menguji, sabar itu ujian. Merada bedegong, ngalawan, membentak, menyengat, nyolot, maklum, Allah yang dilawan ku sia tamu. Sabar weh, insya Allah ku sabar mah kesel. Menikah itu perintah Allah, fankihu ma tobalakum. Ini ayat yang ibu-ibu tidak suka. Nikahimu, nikahilah olehmu dari perempuan yang kau sukai matobalakum minan nisa yang engkau sukai. Catat. Karena ibu-ibu yang protes, data kawin itu kan gelis. Allahu Akbar. Teu gelis mah keur kawin sok ge. Sok geura tingali ayatna. lah ayat Anissa ayat 3 gerak sok. Allah dilawan ku ibu-ibu mah. Ke piramil dia tanya jawab baik weh Ameh karena jadi musrik gitu loh Kan ini judulnya cinta ditolak, Allah bertindak. Itu iya ditolak cinta teh tindakan kita sesuai dengan tindakan Allah tidak. Bukan cinta ditolak, lain cinta nun ditolak. bengut nutung izinan Sese. ayah kan soknya Anissa tiga. Didinya lah menurutna Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Yang kamu senangi. Kita sepakat hancurkan Quran. Dua, tiga atau empat. Senang, kalau Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang serat saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Tong akan dilengitkan na cicing. Saya bukan tidak bisa baca sendiri, bukan tidak hafal ayat itu. Celi daging jadi. wantun gale tu wantun lah gale tirituna sakitu perempuan perempuan yang kamu sena mangkihu matabalakum minan nisa mimitina seberapa? masna masna seberapa? dua iroh dua mimitan nanti dua wasulasa tilu waruba opat Ilan tak dilu mengesi cobaan kabeh kaciri tadi pawahidah rek nyawa adil kumaha hijina sahalawan adilna ya logik logik tewaranian itu lebih baik kalau kamu mengerti cuma ngerti tuh sih musyrik sih memajikan Ustaz niwanian gitu setani ngilu. mengilu mah bahasa ayat iya. istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah ya hati-hati cinta ditolak Allah bertindak banyak yang kemudian menikah bercerai padahal karek hiji karena ada kemusyrikan di dalamnya ibu-ibu terlalu menyembah suami kalian takut karena terlalu menyembah istri saking cintanya dan cintanya menenggelamkan rasa cinta yang seharusnya cinta itu untuk siapa ke Allah Ayo numere rasa cinta saha? Kena ngailtilkan saha? Nya, tunggu serah kene kan Allah makanya didekatkan yang dijauhkan lagi ke Allah. Kak Ismail nih klasik nih. Ismail teh memang sempat mau disembeli sama ayahnya kisah kurban, tapi kan nggak kejadian. Berani berkorban untuk berkurban ujian saja, tapi kurbannya jalan terus. Dikisahkan Ismail tuh punya istri, cuman rada rada renjil gitu loh bada gaju buraong borongongong nyolot gitu kasalah kita. Ibrahim satu ketika kan lama nggak pulang apalun etatnya eta teh jadi ia jadi dalil menang ke apa mitoha eh kan istrina Ismail teh ke apalun etatnya teh Ibrahim bapana Ismail nganjang ya kak imah minantu gitu ternyata sikap melayani tamunya itu tengenahan Ismail langsung nulis surat eh Ibrahim langsung nulis surat ke Ismail ganti tulak pantok apa pesannya ceraikan istrimu kakolotoe tengenahan sikapnya Ismail nurut ya Raya oh terima kasih dari Mandala Jati Majelis Taklim Ibu Betty tiga bis kesini juara ya semoga jadi amal soleh ini berat ini saya nah ulang di jalan gelak. ya teh nabi kacinta cinta ditolak teh naon itu iya sahan menolak nate itu iya istri saya kan kaget setelah istirahat ruas naken nah neng bet bogoh ka ah sadar tuh baheula pangina di mana di Cicendo kergangguan panon enak cager ruas sih gak laki banget apa belit yang beten jadi ketika menyatakan cinta teh kudu dengan pertanggungjawaban moral mental ulah sampai menyesal setelah mengambil keputusan itu saya banyak masuk ke DM nu di kepret salakina nu di tadi nafkahi anu dinikahi tapi suaminya entah wow gak pisan duh dan dari itu dominan hari ini terus hayangna naon nah ini keren nih cinta ditolak Allah bertindak persoalannya sederhana kita walaupun menggunakan istilah an-nikah tapi niatnya memang mungkin karena Allah tapi caranya tidak mengikuti cara Allah artinya tidak merujuk ke Rasulullah jadi tidak mawadah tidak warahmah tidak syaki syakinah ini yang hilang kemudian di tengah-tengah perjalanan yang namanya ibadah pernikahan maka kudu asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana kudu asak-asaknya nenjo harus matang-matang dalam melihat khawatir nanti menyesal akhirnya mengaliwat mah sing bener tinggi cikana teh sing bener maka kategorinya tungkahul mar'ah nikahi olehmu orang-orang yang akan kau nikahi itu empat kategorinya kata Nabi satu li jamaliha kegantengannya, kecantikannya itu mah fitrah insting relatif. Orang tak pakai dalil pun nehangan gitu mah. Malah jadi skala prioritas utama ya nak. Yang kedua lihasa diha keturunannya. Ketiga lima liha materinya. Tapi yang Nabi tekankan fadfar bidat tidin dari bat perhatikan zat agamanya Dikaitkan dengan ayat yang tadi Al-Baqarah 221, Hadek kene budak belian hamba sahaya hidung caketrik legam munseri kaciri huntuna naungku eh, patokan gelis mah beda di Sunda yang di Negro mah. Di Negro mah disebut gelisnya mun kanal biwirna Kan mun diurang oleh kanal biwirna kan bimoli bibir monyong 5 cm. Eh, saya punya teman kuliah di Nigeria lila lah ayo balik pas lebaran ada sahaja itu hidung itu cuma saya em pemajikan saya tadi tengah hina aduh hampuras. nah bisa bogoh orang bogoh kasih atete merhati kenal gitu tujuh tahun karek muncul rasa bogoh dan menikah jadi patokan di Afrika mah nu gelisnya nu seksi bibirna kandel ukuran orang itu. Si bule resep ke orang Bali karena kan papanasan hidung relatif makanya katakan relatif tak anu ngabedikan mah bukan wajah fisik harta bukan niatnya karena Allah tidak jika Julaibib tempo hari diceritakan dibawa ke Rasulullah ke perempuan tercantik di daerah itu perempuannya mau tidak ditinggali Julaibibna tapi sahan mawa eta Julaibib Rasulullah kalau sudah Rasul mengatakan tidak ada hak kami menolak Ayana masalah cinta ditolak datang ke dukun di bacaan serta hadisna man ata arafa kahinan lam tuqbal salatal yauma lailatan kan lagi jahiliyah manya nyeri hati setik ulin ke tempat anu didinya peletna terkenal ya tong disebut Campang atau Garut atau Sumedang atau Banten lah gibah lah namanya pelet anu asli mah dikotok mang orang tegen kalau ditolak lewekan dikotok banget nah ludak pasti yang hancip kompleknya lah itu udah gana, tuh udah. Nanti saya kerucutkan masalahnya, bukan cintanya. Mungkin kita menolak aturan Allah sehingga banyak yang kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Banyak orang yang curhat ke saya, saya saya lagi ta'arupan nih PDKT dengan yang saya berharap dia jadi imam saya satu ketika." Terus yang jadi masalah, cuma Ustaz orang tua kurang respect. Tetap bebeja mau kudu lembutkan hatinya pelan-pelan dan saya juga waktu nikah tidak langsung disetujui cuman diperlihatkan prestasi bahwa orang itu benar-benar ke anak bapak telenek hari. kan di ACC nama pas lahir anak pertama baru mengakui saya menantunya loading lila pisan kan perjuangan nanaon ya yang penting tong nolak jenis dah gitu ditolak kukolot mah masih bisa negosiasi lah nu penting mah udah ditolak ku dimaksudnya. nah ini yang dimaksudnya ini punya siapa sepakat punya Allah tong diudag si etana mun istilah saya mah injem rental ngarana eh. pernah nyoba treatment ini nggak misalnya jalan-jalan di tah en lucu cute gitunya imut gitu jo insting teh muncul resep gitu tong langsung ditembak kan tuh wow uh. jo dicegat teh teh bogoh tuh teh pasti insya Allah dicabok tak menghindari kekerasan di luar pernikahannya lompat ke masjid wudhu ya Allah setan tadi kareret ke abdi Jawa teh apa ngarana Allah lebih tahu bejakin kira proses nama kuma Allah mungkin saya tagih ke masjid patuker senal Ya di mana eh resep keajaiban tuh saya ngasih PR tanun jomlo menang ikut pembahasan saya tapi belum menikah berarti tahajudnya tadi jalankan duhana tadi pegawai sedekahna terkencang kan saya sering kalau nutup majelis bab-bab seperti ini coba sekian hari mencari cinta dari kajian ini pernah nggak saya ngomong gitu PPR-an atuh da loba nunges, dia nge-DM Ustaz hadir ya ke pernikahan saya nah, barusan saya sama Indra the Titan pulang tibuk tok saya Alhamdulillah eh, Tina saya ngobrol, saya menikah lagi Menang gadis janda bang? Gadis, guys Alhamdulillah dirinya kawin Berarti saingan tidak terlalu banyak gitu kan Ya, yang udah ada nikah tanggal berapa 8 di Purwakarta dapetin orang pakan baru artinya PR-nya dijalankan gitu loh yakin gak ke Allah la ta'khuduhu sinatu wala no sok bogoh mah kasar sahage tapi niatnya naon ya nafsu itu dilarang wala tangkihul musrikat nikahnya aja belum musriknya udah jadi menyembah si perempuannya itu menyembah si laki-lakinya itu ini yang kemudian jadi susah move on galau resah gelisah cek igama warni malaguna teh entah mengapa hatiku kini mulai resah tak ingin aku berkawan lagi selain denganmu no nah, apa lagu eta sekolot eta lagu si mamah keur bobogohan si bapak kasmaran judulna apakah semua ini karena aku kasmaran kan jadi mengawang-awang gitu loh jadi terzikir jadi mikiran si eta weh ningali WC juga si eta karena lalakina kan karena toto biasanya mereknya toto eh salam di toto totonggengan jadi ulah musyrik kenapa cinta ditolak musyrik dak orang yang kita jadikan target rasa cinta kita teh dia teh hamba Allah tuh kejar holiknya jangan makhluknya paham dia belum tentu kira yang ekstrim nama orang bisa menikah dengan siapapun tapi bisa nggak menentukan cintanya untuk siapa maka kemudian muncul istilah pelakor ibu tahu pelakor perebut laki orang bagaimana ustadz hukum pelakor Tenanawan asal tongkanya huan eh Nu jadi rame makanya ho. mantap menjadi ismud nyu mamah, mamah muda. Tong sok arate hayang upload, hayang caption, yang instastory ka amu iroh. Eh bebaturan nang capture dikirim jadi riwe. Iya dok aku mah di blok, di blok teh IG na. Tapi kan bebaturan teh nyambung menyambung menjadi satu. Oh, bakal kayak make nu ngiriman foto. Bu, kepo eh capek, ke gula darah naik. Ayah teh berfoto teh dengan ribuan ibu-ibu garis keras. Nu teu bisa diingetan, orang teh geus wudu, wudu di, wudu di, wudu di, dari foto teh susu kana otong. Aduh. dicarek si nyeri hati itu dicarek dan memang ngenasinya Kayak gitu ae. Cilakain teh loba roh. Larinya ke Allah la ilaha Jangan perempuan itu menjadi ilah kemudian yang kemudian kita jadi tidak dapat petunjuk. Maka nikah itu perlu dilalah. Apa itu dilalah? Petunjuk, mapping. Sahaya calon imam orang teh, kumaya calon makmum orang teh. Kemari Ramadan ikut tarawih nggak di masjid masing-masing? Sepakat ya, Imamnya pernah nggak ada imam tandem? Karena pengen viral masjid teh diundanglah misalkan dua ya dua kori ternama satu muker hits ayana Jamil misalkan terus saha Ibrahim Al Haq ditandemkan mana surat yang sama tandem pernah tuh artinya di mana mana ge imamnya temenan dua Ayo makmum menang opat? Bu menang opat makmum? Bu, makmum menang opat tuh. Jawab atuh. Rek adan. Henteu. Iya leuwih ti opat. Orang nanya masa etik, boleh nggak makmum empat? Alhamdulillah. Babak pertama berhasil, boleh pak. Bentar lagi ada Alhamdulillahiladzi bijati wa jalali tatimus salihat Asyadu an la ilaha Wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan Abdul wa Rasulullah Alladzi la nabiya ba'dah Semoga apapun ujiannya Termasuk ketika kita menyatakan Rasa cinta kepada objek yang kita cintai dengan insting kita Cinta itu fitrah Tapi kalau tidak pas menempatkannya jadi fitnah maka jangan pernah mencintai selain karena Allah. Setuju? Karena akan lelah ujungnya disorientasi, krisis skala prioritas. Maka dalam Islam ada tujuh kelompok orang yang kemudian dapat perlindungan Allah tatkala kelak tidak dapat perlindungan dari siapapun di mahsyar kecuali orang yang mencintai dan membenci karena Allah. Bencinya pun harus karena Allah terlebih mencintai maka asyaddu hubbalillah nyatakan cintaku adalah karena Allah malah kalau cintaku ini cintaku kepadamu mengalahkan rasa cintaku kepada Allah mending udahan aja makanya kan banyak sekarang yang lebay ya ngerayu kamu punya pelampung nggak buat apa pelampung biar aku tidak tenggelam dalam rasa cintaku padamu boleh aku pinjam nggak ah. sekawin mari weh maka tetap saya tidak akan bosan menyampaikan hadis Nabi innamal a'malu bin niat ikhtiar perbuatan nyatakan saja kalau suka nyatakan saja termasuk akhwat kalau menyukai ikhwan tembak weh nyatakan saja Khadijah pun kan Rasulullah menyatakan tidak ada keharaman menyatakan untuk menyatukan, mensepakat menanggalkan untuk menunggalkan. Ulah menanggalkan setelah menyatakan, menanggalkan sok mau menyatukan lalu meninggalkan. Itu menyakitkan, meninggalkan trauma akhirnya jadi oleh apa nu atas atau atau gitu jahitan. Nya melukai hati maksudnya. Maka hati-hati dengan dengan tidak menyatakan. Dan cinta mah serba salah. Tadi nyatakan menyiksa, jadi tak cerita menyiksa, e, tak cerita tak bisa. Rek nyarita tak bisa, tapi cerita juga menyiksa. Itu status saya beberapa hari kemarin jadi berat menyatakan saja. Pasyhadu, nyatakan saja. Syahadat itu kan pernyataan. Musyahadah nyatakan saja. Ada khidbah, khidbah artinya menyatakan. Khutbah berceramah menyatakan. Khidbah menyatakan sikap, begitu ke orang es. Yang Dengan yang lain. Tapi dah usah saya mah yakinnya 50% yang sabar. Cina nyobaan lah yang lain. kan? sampai benar-benar menehna ka KUA. turun orang nepi ka UO. Gara-gara nungguan si eta ternyata benar jengsi itu. Hei ini bab takdir ikhtiar mah ikhtiar sok datang boro anu encan nungis gaya anu cerai betul Ustaz bukankah pasangan kita istri kita ini tulang rusuk kita betul bagaimana dengan kejadian yang namanya perceraian berarti tulang rusuk rentalan tidak bertahan lama disebut jodoh mah nakum nakum aja, semua ada pasangannya Cuman bener itu pasangan orang atau hanya lewat saja mampir sebentar lalu menjadi ujian. Dagingnya muternya rezeki banyak sekali waktu mah begitu ya. Yang sering katakan bab rezeki. Asa daharin urang ya teh. Ternyata masih panas ya teh daharin teh. Kedowok dicokot, panas dong dibanting, gutuk-gutuk kunaon, kucing. Berarti rezeki ya beri itu tukang berarti rezeki beritnya gebuk ku satpam cokot di dari nonton bikin wisata ya tadi jodoh juga sama PDKT na tahunan jeng urang wau jeng kolot na ampi rek akad celekete kawinan jeng matur cinta ditolak doa bertindak tapi nggak doa na ulah jika nu kekinian teh maksa kalau dia bukan jodohku ya Allah jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku Allahumma maksakeun Allahumma ngahajakeun ai itu nanti dibikin embungan ku Allah barusan gak salat tadi keren tuh ayat pertama saya ingat wasta'inu bisobri wassalah innaha eh, innallaha ma'as sabirin sing sabar ikhtiar masuk weh nyatakan oh tersepunnya geus terus berdoa kalau memang yang dihayang teh iya tapi ingat setelah sholat ada wirid la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad min jad. Cinta ditolak Allah yang berkehendak. Termasuk penolakan itu dikehendaki Allah. Itu itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah biar kita nggak musyrik gitu loh. Wala tankahul musyrikat. Jadi mun urang dinyakeun jeung si eta Allah Maha tahu. Orang bakal musyrik. Kan Allah itu pencemburu kita lebih fokus ke dianya bukan ke Allah Allahnya Aiker PDKT mah kan melibatkan Allah anu geus aya spiritualan hijrah jika orang mah kan ke Allah na ibadah butuh ya. kenapa dia mau beribadah karena keraya butuh mun butuhnya tutup yang geus ibadah deh. kalau banyak kebutuhan dia ngebut ke Tuhan karena kebut Tuhan kalau Tuhan Tuhannya sudah memberikan kebutuhan itu Tuhan Tuhannya dilupakan ingat Allah punya sifat pencemburu jangan bikin jealousy Allah nya ditinggalkan orang nama Nah, kalau diberi masalahnya ketika hati suami ibu berpaling ke yang lain jangan berburuk sangka itu Allah tahu ibu terlalu mencintai suami ibu sementara Allah cemburu ke ibu maka dipalingkan perasaan akan yang lain tolong mencintai sekedarnya membenci sekedarnya surat at-taubah ayat 24 bukakan minta mik satu lagi Mete salah mencinta bukan penolakannya yang saya akan bahas. Niat nawe salah yang wajar we ditolak. Nu bener wae kadang efeknya salah, niatna bener carana sa salah sama dengan salah. Atau udah 24 krisis skala prioritas Sahulah itu nu kudu dicintai teh sahaula. Sok baca. Lawan artinya aja. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. seberapa kali? Istri-istrimu dua kali. Selalu dua. Hmm, tulikan, tulikan. Lain. Ulangi, ulangi dari awal. memikir mikir gitu loh. Katakanlah. Eh, mana bete? Astagfirullahaladzim. Jika bapak-bapakmu. Acara kita dopat nih. Dopat katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu halus. Ngilu terus di orang halus macana terus. Keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya hmm. dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8 poin lah ingat-ingat atau ubah 24 tobat tina 8 poin ya. Apa efeknya? dan lebih kamu sukai lalu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya hmm. maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pasti nah, Ismail dititah cerai ku Ibrahim teh lintunya kami nantu teu sefrekuensi teu saresonansi menyatakan cinta rek mana ya geus menyatakan rek di bawah tuh ku anfusakum wa ahlikum nar tah si papanjikanan urang teh mikna teu ngeunaheun Bang ya. mau dibawa kemana hubungan kita cek armada mah teu cukup menyatakan tapi mampu menyatukan visi misinya rek surga ya karena neraka ya Ibrahim sakeluarga kama barok tangan ali Ibrahim asup surga kabeh eta rumah tangga nu bener nu rumah tangga sebelum menyatakan Visi misinya seperti Ibrahim, tauhidnya. Padpar tidin dari batidak. Saya baca lagi hadisnya. Nabi memberikan empat kategori untuk menyatakan cinta. Satu, lihat cantiknya, gantengnya, hartanya, keturunannya, agamanya. Tapi di hadis yang lain seperti Nabi lupa pernyataan ini. Awas men mencintai, menyatakan cinta karena fisiknya, karena e, hartanya itu sudah musyrik. Maka ada ayat tadhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun masuklah ke surga kamu dan keluargamu secara berbahagia Rek bahagia kumaha lamun skala prioritas tujuan dari pernyataannya itu juga sudah salah insting sok milih nugelis nukasep mah tapi ayat agamaan tuh maka di ayat yang tadi surat al-baqarah 221 saya luruskan kembali bising pohokan sok pohoan orang mah ya mending jeng amat Nah, nama teh hamba sahaya tapi ayah agamaan daripada jenggelis jeng artis tapi miris disebabkan uh, agamaan banyak selebritis yang nikahnya mm resepsinya jutaan puluhan juta gedungnya mewah tapi nggak lama karena rumah tangannya nggak ada ruhnya maka ketika cinta ditolak jangan salahkan penolakannya, berbaik sangka saja. Itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ganti orientasi mana ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah. Tadi ayatnya kalau yang delapan tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan jihad jalan Allah itu semua cinta palsu. Maka kita bisa bertanya ke batin kita sebagai bahan muhasabah. Itu ya ngambil pernyataan cinta sampai orang ditolak lalu orang jadi resah gelisah dengan penolakan itu nggak mesti nggak zaman introspeksi muhasabah kita yang belum dilayakkan dan dipantaskan untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya setuju makul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni kamu ingin dapat cinta yang sungguhnya cinta yang hakiki cinta Allah yang hakiki kau orang mah Allah tuh punya stok-stok cinta yang terbaik di sisinya. Maka ulah sok makasok mau akarab sorangan, makar makar, mau akarab sorangan. Makaru wa makar Allah. Kita punya rencana dan Allah pun punya rencana. Kalau Allah sudah berkehendak lamani alima atau ita. Siapa yang mau menolak? Wala mu'tia lima tak? Kalau Allah belum berkehendak siapa yang mau memaksa? Jadi kuncinya udah ketemu nih Cinta ditolak, Allah bertindak. Jadi persoalan ketika kita menyatakan cinta lalu ditolak, bukan cintanya yang ditolak. Cinta kamu terbagi, mesti cinta itu hanya untuk Allah. Pertanyaannya lagi, Hai Allah bisa ke mere langsung? Mere jodoh langsung bisa ke? Tong mere jodoh e, Maryam, ibunda Isa, kan boga anak tanpa salaki. Bisanya Allah menyatakan. Ayah budak uh, bapaan? Ayah. Ayah budak uh, indungan? Ayah. Adam? Hawa? Uh, indungan sama bapaan? Ayah budak uh, bapaan? Ayah? Loba. Lain ayah. loba <laughs> baju lemah nama cilepung. Ustaz, Alhamdulillah sana abdi mah teu kawin ge. Boga budak. Rezeki mati mana weh alus jalan. Eta maka wala taqrabus sholat wa antum sukara. Cing bacaan sholat teh. Artikan gitu Ame sholat teh nyawaan jika tadi saya membaca dua ayat di dua rakaat satu Al-Baqarah yang pertama, yang kedua surat Ali Imran. Wasari'u ila magfirah. Bersegera kepada ampunan Allah. Ingin percepatan jodoh tanpa pernyataan lalu ditolak surat Nuh ayat 10 unahansia wasani ila magfirah fakultus tagfiru rabbakum baca istighfar sing ya ramai istighfar mau ditolak cintanya astagfirullah ditolak wai. ayat 10 surat nuh sok baca nih menahan sih ya, Muti Arifin Ilham Ustaz pengen poligami tanpa masalah baca surat no sing loba istighfar tapi jero pas inget imah istighfar dengan sakit yang poligami <laughs> maksudnya siap maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampunan kepada Tuhanmu sungguh dia maha pengampun terus Bukultus tagfiru rabbakum fa innahu terus 11 niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit nah, kepada mesti ampuni hujan turun terus eh, eh, hujan turun mah tiris hawana yang kawin kan terus eh, tafsirnya eta mah terus terus dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu seri nah apa seri sok berarti ahli tafsir saya setuju dengan tentang dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu rumusnya sederhananya mencinta ditolak istighfar mana pantas tuh menang sieta kan orang sok sirik mun lembangan di mall eh lalakina goreng gitu mana yang goreng alat si itu mah goreng lain menang nugulis sampai dituturkan teh soca daging jadi nah gitu kata si AA tuh salah dan jeng mananya cantang tuh pantas satu mungkin orang ini punya amarah rahasia dalam banget maka perempuannya kalau dandan tolong kosmetiknya jangan dihabiskan di wajah, dimakan sebagian biar cantiknya dari dalam. Lain ukur camrok banget. Kita sih kebendaan, persoalannya itu. Jadi nggak nyaman ketika mencintai itu bosen. Karena fisik cangkang gitu loh, bukan ruh. Maka cintakan rasa cintamu hanya kepadanya. Nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum mencintai. Allah cintakan kepada kepadamu. Karena Allah banyak stok cinta-cinta yang layak untuk hambanya. Faham? So ke Allah gara iya karena budu ya karena stain de ayat nangge sing bener lah ibadah istighfar kah benerkan istighfar kata janji Allah hujan diturunkan tiris tah ya kalau kalaunya macan moga pasangan oh muntiris karena naon sok emang selimut bisa hamil tuh bisa tapi kadituna memperbanyak anaknya keturunan ya itu pesanan dalam mata seri nu macan kenapa Allah mau ngomong secara langsung tapi jelas filosofi sopan ngomong Deh. jadi bukan masalah cinta ditolak ini niat mencintainya karena siapa karena orang itu atau karena Allah Tetan ulungi ti orang mah Tenyarek nyarek karena fisik ah, kan dianjurkan. Tapi agamanya diperhatikan nggak? Nyenungin ya, mah sok ibu, saya kasih pilihan bu biar nggak ngantuk. Ya, ibu makan kan pilihan choice ya. Rek milih salaki nu mana? nuji kasep, gagah, sispek, atletis, punya harta, pangkat, kedudukan, pinter, ngan, ayangana, eh. pedit yang amek simpan nueta. eta pilihan pertama A B goreng batut. hese dijelaskan banget nak berminyak jerawat tunggu, terus diedit dieditna banget teh miskin geringan oh bisa ngan Beger jeng soleh Sok rek milih mana Saya ngomong sesuai ayat Lebih baik hamba sahaya Tapi beragama Sok ibu kela Ibu bola Bu rek milih mana Nu anu be Hah Kela tuh jelas tuh jelas B D Sedekah marana karep Ainu teh nu mana? Kasep gagah atletis punya posisi kasep e, eh, bager soleh di mana barangnya KBG yang jika Rasulullah bukan salakinya mesti kau Khadijah kata masalah nama orang bandingkan efeknya loba nuguris carur harta karena DM Ningali salakina kasep. Ya? Kunaon ente Bu bisa curhat gitu. Saya gede ambek jeung pedit. Da jalan-jalan ka mall ge ngabatin. Nyabak daster ya, Masih ada kan di rumah ngapain beli sampah. Jadi itu. Sementara kebutuhan perempuan itu ada tujuh puluh saya hitung. Ngan mau ditek tek hiji-hiji lah. Nah seglobal Perempuan tuh kebutuhannya satu yang paling urgent belanja betul bu? saya sana genep salapan kan 70 nu paling utama balanya saya sana genep ya 70 kurang hiji itu mah orang ya jadi hati ustad kasep nama kasep salaki abdi teh bengar mobilnya halus di antara babaturan anak ulin kamu mall nyabak ieu iya karena gede amek jeng pedit ngabatin nukian kieu juga wadah uyah terus ibu kumah ngabatin ustad ah mending nu juga ustad weh untuk kasep tapi kan jento dan ngangenin bedakan akhlaknya memang goreng hese dijelaskan saya diedit banget nak, geringan berminyak waka bisa tapi kan soleh jeng bager hayang kemana wae diantar cubak-cubak terus dicarek nyebakan baju di pasar baru mama karena soleh mama mau ngenang karena hatena mau ya baik goreng ge tapi kan ya ah. mau ya mau berapa satu aja jangan satu semua aja ngenang karena hatena Nina segana anak Semua aja sok. Ari ayah artos mah. Kan miskin. Yang minimal ngena karena hati sete. Tapi rahasia. laki iya, lelakinya biasa-biasa tapi mampu menyamankan lawan pasangannya. Dah awalnya namanya kenyamanan atau? Eh, kan saya ngaran awewe atuh. Epi emang pika sebelum ya jadi ah masalahnya mah sederhana tema kita malam ini mah bukan cintanya yang ditolak Allah yang menyengaja menolak cinta itu karena muncul Allah bogoh membogoh weh tah main remote nanya tuh nanya saya memindahkan channel emang si Teh Ami langsung nerima <laughs> ente kurang nawen terus Eh kan jawabannya ke saya nah YouTube bahasa di Unisba. Ditanya ke MC kenapa Teh Ani mau sama Ustaz Devi? Pede. Jadi giungin gitu. Mas-mas datang, mas-mas datang. Eh itu teh yang kemudian membentuk arah biologis sekali lengit kehilangan. Kan sama bawang nanti baheula atuh. Eh di resep nyokot nyere. Tiap balik gawe cepretan sampai rujitin kau orang teh tapi rutin istiqomah sahabat nyerana pakai tikotok mana nanti ngesporus coba bau merenya sampai ih gitu. amit kau orang yang meninggal itu tipe hi saya pakai ayat jangan terlalu membenci besok kamu mencintai bere gering tak kalau orang teh nanyakin sih kemana si pika sebelum sini? Cie cie. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga dibikin benci dulu kamu nembekan nyiduhan mah kan eh asli sok jadi lain orang kenyataan mah jadi Tolong dekati yang maha menyatakan, yang punya kenyataan sah. Entah Allah mengeluarkan ayatnya, jangan terlalu membenci, jangan tidak bers, jangan bersikap tidak adil. Memutuskan hukum karena kebencian. Ternyata saya tuh nu dipikirnya bahula. lah, Tasa nunggu rubah hatena teh sahabat. Percaya kalau Jadi rubah sikap totally dulu kalau Nanti Allah datangkan cinta yang pantas untukmu. Tengah nyatakan. Ya, itu nunggu nyatakan aslina wani diriungkeun maka frustasi lawan ku presta prestasi yang sesungguhnya adalah ku in kuntum Allah fattabi'uni ikuti orang-orang yang dicintai Allah bagaimana mereka cara bercintanya Julaibib teh eh, kasep kene maneh mun dicaritakeun mah Julaibib teh tukang sasapu masjid cicing lagi di juru mun ngaji teh minder marbot urang mah apa tuh da aku mau bubuk gorengan direan ku nabi karena konsistensi dia beb sekawin can sanu hoyongan ka ya rasul apa tuh dah aku mah ngilu ngilu ngesolat ngilu ngilu kamu rasul yang kawin bu hayang atuh ya rasul hayang ngilu nuturkan ngan nabi taat ketrok dong Assalamualaikum Waalaikumsalam khas suara rasul hei ya Rasulullah dengan senang hati ada apakah gerangan eh budak ibu harus kawin seneng dong disangkanya Rasulullah nurek ngalamar orang mineng nganter nu rek PDKT urangnya nu disorotna kasep dong ya oh GR si kolot teh Ustad Evi ente bu ya rencangan menuju ikhtiar milawi jodoh manawi bahan katampi ibu gaduh putri nutacan nikahkan kek kek kek kek kek kek kek orang putra putrana tadi mah langsung nerima orang pada orang mau barang kan tapi budaknya soleha kalau Allah dan Rasulnya sudah menyatakan sesuatu tidak ada alasan untuk aku menolaknya maka kalau cinta dasarnya kemusyrikan walatangkihul musyrikat hatta yu'minna itu sama dengan memaksakan cinta lalu cinta itu terwujud tapi itu murtad kepada Rasul. Karena tidak mengindahkan pernyataan nah, Nabi akhirnya menikah. Dasarnya iman hatta yu'minna sehingga dia beriman gitu loh. Bukan diterima atau tidaknya cintanya itu. Dasarnya iman nggak mau diajak ke surga nggak lain ukur rumah tangga di dunia dalut oge istri nama kan neraka Lut aja istrinya ke neraka loh. Jangan sampai kita mencinta, menyatakan cinta seperti diterima, tapi di akhirat tempatnya berbeda karena visi misinya beda. Loba nur rumah tangga awet rajet karena tidak ada agama di dalamnya. Jadi bukan menyatakannya. Cinta ditolak, Allah yang bertindak. Jadi ketika terjadi penolakannya pun itu cara Allah menolak cinta yang kau maksud. Supaya tidak mus musyrik. Nah, yang paling asik bercinta saja dengan Allah. Nanti Allah datangkan cinta yang layak untukmu. Eh asli nangin-nangin. Kan? Orang membogohan yang itu yang iya barang ada jahiliahnya. Kono asa gelis kapruk, asa gelis kapruk. Tiba-tiba kan ternyangka pangina telilat nung budak ayuna teani. Oh iya jodoh orang mah. Walaupun ya masalah mah ya weh. Dengaran lagi rumah tangga mah kabeh diajar. Ya, tong baru masalah perasaan masalah anak saya paling gede nanya ya ya biaya pernikahan berapa apa teteh kamu tuh baru SMK kelas 1 juga nanya-nanya biaya pernikahan mau nikah enggak pengen tahu aja nah saya seleket karena masalah rumah tangga kolot curang teh nanya-nanya biaya pernikahan pokoknya nama nepi ke ayuna ayah kasih mama nyicil tiap balik ke can lunas lunas kan tiap hari menafkah ya jadi menikah mah perjalanan panjang. Makanya jangan salah menentukan sikap di awalnya. Mau menyatakan sikap itu karena Allah atau karena oleh. Karena cantiknya, karena keturunannya, karena posisinya atau karena apa? Termasuk mau masuk Islam juga saya suka tanya orang yang mau masuk Islam teh karena naon ya masuk Islam teh? Karena cinta Islam, karena cinta yang ada di dalam Islam seperti mencintai perempuan muslim ini harus diluruskan dulu Mungkin mun si eta na memuaskan maneh loba nu ada itu Islam karena salah niat ketika dia menyatakan keislamannya. Jadi cinta itu jangan sempit artinya apapun cinta nu tadi itu ada lapannya ayah, bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, kendaraanmu, rumah-rumahmu, perdaganganmu, bla bla bla. Berarti cinta itu banyak. Karena SMA menanamkan rasa cinta. Berani nggak malam ini menyatakan cinta ke Allah? Ya Allah, Izinkan aku mencintaimu dan izinkan aku mendapatkan cintamu. Doa anak sok sebelum tanya jawab biar tersep di pikiran dan masuk ke hati. Allahumma, ini as'aluka as hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu, rasa cinta, untukmu. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba Mayuhibuk seperti cintanya orang-orang yang mencintaimu wa amalaladi ladzi hubbak ya Allah tunjukkan kepadaku amal amal yang dengan amal itu aku mendapatkan cintamu wa amalaladi ladzi yuballighuni hubbak Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa man la hubbak. Allahumma ja'al hubbaka Ya Allah jadikan rasa cintaku kepadamu Ja'al hubbaka ahabba ilayya lebih dari cinta kepada apapun min nafsi wa ahli termasuk cinta kepada diriku sendiri dan keluargaku. Ini dibuktikan oleh Ibrahim tinggal istrinya ditinggalkan karena takut tenggelam dalam cinta yang salah anaknya diuji kalau Cina dipunci sangat cinta ke anak artinya pesannya ketika kurban sembelih rasa cinta yang salah itu bukan anaknya mencintai anaknya karena Allah mencintai anak tidak karena Allah banyak anak yang masuk neraka karena kasih sayang yang salah hayang itu pang melikun hayang iya pang melikun banyak suami yang ngegebruskan salah kina kak neraka dia aja salah cik perhatian tuh banyak istri yang kemudian protes di dunia nama babe I sweetheart bla bla bla tapi di akhirat nyebut lagi kesalahan kita gitu, si terkutuk karena dia tidak mengajarkan tauhid ada satu bab ini pelengkap saja mayit disiksa gara-gara tangisan ahlinya kenyambung numawat disiksa gara-gara cirik anak istrina kenapa disiksa bukan nangisnya nangis protes ke Allah terido ku kejadian eta diprotes takdir itu itu yang kemudian si ah si mayit disiksa Gimana ngajarkan tauhid itu ke pemajikan mana? Maka ada ayat ku anfusakum ahlikum paham. Ini berat dari rasa cinta itu, rasa cintanya ada tauhidnya nggak di dalam. La ilaha. Oke Pak MC, berikan kesempatan. Ini bagi yang penanya yang bagus, serius, ya tarahuri. Ada pacar umroh ya? Siap, alhamdulillah. Eh, untuk uh, eh, Ikhwafillah yang hari ini siap dengan pertanyaan terbaiknya akan mendapatkan voucher umroh di, di bawah tadi yang dua bis dekat dengan di lobis di lobis di Sindang Laya ngaja Ibu Betty dan majelis taklimnya semoga jadi motivasi bagi yang lain sok ngaji mah rek like, ngabring nggak ditubring nggak dia jika nanya komunitas bringka bring di ditubring nggak dia alhamdulillah. <laughs> ya, Bu Betty, tapi ya tidak ada. Kan ya. eh, tiga belas, alhamdulillah. Nah, uh, kepada wakil semua, uh, Ahwat, Iwan yang kira-kira ada pertanyaan sangat luar biasa, jangan standar kata Ustaz juga, bisa mendapatkan eh, voucher umroh satu juta. Kita bagi dua kan. Terus pertanyaan yang ringan-ringan aja juga dapat hadiah dari sponsor kita yang lainnya. Silakan. Yang dekat belakang. Yang dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustad. Assalamualaikum. Mah kalebat buka sendalna. Siga punten Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So. Benarlah, Pak Ustad. E, eh, jadi ada satu keluarga. Ada satu keluarga. E, satu tapi keluarga gitu. Keluarga punya lima anak. Punya lima anak. udah meninggal. Empat cewek. Tiga anaknya udah meninggal. Lima, enggak, ayahnya meninggal ayahnya meninggal, oke? Okay? Nah, satu bungsu, si bungsu itu cowok dan kakaknya cewek. Suatu hari itu si pengasih bungsu mau nikah, tapi nggak diri sebelumnya tidak diridoi sama ibunya. Ibunya. Tapi maksa uh, terus. Ini yang bungsu bungsunya, yang mau ah. menikah itu yang pengasih bungsu. Terus pas udah nikah, sampai seka, uh, hampir lupa sama ibunya Eh, apakah itu dosa nggak Pak Ustaz? Siap. Tapi udah menikah. Jadi waktu proses ke arah pernikahan ibunya nggak setuju. Tapi akhirnya menikah juga. Tapi nggak sekawin entah budak teh eh, terpernah mengihan kolotnya. Ya. Kan? Doraka, doraka. Aslinya doraka. Dan bukan masa tidak setujunya, nggak jadi takdir ingat kawin mah. Saya juga seperti itu. Ayah mertua saya enggak me, apa sih saya di di apa di walianku kakak yang paling besar atas dasar kesepakatan karena bapak nggak paham daripada pada budak jarinah kan koncina bahwa lama gitulah standarnya saya kawin kan bapak sampai anak saya yang pertama lahir tapi saya berusaha menemui dan Allah nanti yang melembutkan hatinya Nah emang geus di tujuan, si anu dendam ngakolot teh mau barokah sia pernikahan gitu mah. Bejaan karunya. Aslina bejaan, pangbejaan teh tepungan si mama ke karasana mah geus Kalau sudah tiada baru kerasa, kama kola roma irama pidang dutihi. Hadis hadis riwayat Oma Irama nina dangdut. Eta eh, fakta. Sakit tahu kehilangan tuh apalagi kehilangan orang tua inung deh kan si bapak naon seueuhnya dorakaman bejaan ayat tuh jelemana di dia sok ini ada kertas kasih voucher nah ini izin bertanya diizinkan lah Ustaz woi. Eh. sebentar lagi kan kemerdekaan cuk sok. emang harus merdeka lalu bagaimana cara menjalankan kemerdekaan kemerdekaan kemerdekaan itu apakah harus gitu aku teh ikut lomba jadi bencong sambil main bola gitu sok resep mah siapar ya mah tukang edit atubar bari nage kena naon kan yang aku takutkan di perlombaan-perlombaan memperingati hari kemerdekaan itu tentang halai tentang lebay kemerdekaan dicabut ya syukuran lain gitu perlombaan balap karung menang tapi ti imah ke masjid masing-masing mal subuh sing arah jelang juga pocong eta syariah lomba balap karungnya jadi ku RWT nya sok lomba balap karung beda versi on the spot seberapa peserta 10 10 imah dengan jarak yang sama simenan jam tilu subuh finishnya di masjid sok make CCTV bere tahrim di masjid starna as-salatu khairum minan naum langsung asupan karung jelong jelong keren gak kreatif atuh supaya bernilai iba sok kera insyaallah riweh bapak-bapak dikuciran di dangdanan cina marayan bola make daster kumamon mawat kerkitu budakna wirang bapak aing maut kerja di bencong nah. suruh khotimah dengan ahlan ahlan bawa maut kerbalap kerupuk ah. nya dengan ahlannya kerbal buat duit anu hidung dan dina jeruk mautna nang lamedong maut mah sujud keruku ada ayat perlombaan ada pastabiqul khairat atau ayat perlombaan berlomba-lomba dalam kebaik kira-kira itu baiknya, dah teman tuh bisa bohong kalau ragu tinggalkan ya kalau ragu tinggalkan sok perlombaan mah panjat pinang haram pinang dulu baru panjat ya siapa tuh balik pertanyaan tuh sok balik kikituan mah nanti tanggung jawab ya, sok ada lagi Ahwat atau Ahwat hiji. Uh, ah, ahwat. Oh. Teriak ya kalau Ahwat. Oh, ahwat ada mana yang mau nanya? Itu dat. Mana? Semangat sekali dat. Iya sangat ya. Makin mik atau Amerika dengi. Eh. Sok, teriak aja lah. Ya, ya, ya silakan Bu. Kadengi kadengi. Eh, eh. Tolong dibantu ya, diam ya. Kumsalam. Nyungkan lagu naon? sehingga telepon ke radio atuh sok bu badai naros daun siapa yang siap menikah teh sudah ada calonnya nges ayah, nges ayah. Aja baku kata siap nges ayah, matak siap ke lain dek kamaneh lain terus kemana teh kakaknya cowok cewek ya? ngarung hal ini mitos ini misteri no atas atas yang jadi masalah iya kawin deh entong entong dihalang-halangi kan kemana kemana kawin saya terus terus Si tetehnya udah punya calon belum? Oh, jadi bukan bukan merunghal, bukan. Apa itu merunghal? Merunghal me, melewati, melangkahi. Alasan teteh menghalang-halangi tahu nggak? Yang teteh rasakan ketika teteh menikah, mama udah setuju, calonnya udah siap, tapi si teteh sok ngaruh detanwe, ngaruh apa nggak alasannya, Pak? Sa eh. Eh. ah, kawin eh, cukup orang mah kecuali mesti tetehna bogowe nggak ke calon orang kan bisa aja kemungkinannya banyak tetehnya udah udah udah yakin kalau itu calon imam si mama ridho yang si ridho kolot lain ridho teteh saha teh si si bapak pengaruhan ke si teteh nya lancet biasa sok bisaan mangaruhan kolot Sepapana dari STM Cina Sare. Ame ke tuhan? Ini riwe ini rek kawin rek riwa sekatanya Cina panggil kayak diomongan. Sok katanya mau kawin dipersulit resep tuh. Iya adi supaya tere salamnya kayak saya ngomongnya. Ayo tuh si tetehnya dia. Rumahnya bawa ke dia. Kagok kami ngobrol yang keluarganya di dia. Ini satu isi Mama Ridho mah naon sih? tong digedenge si teteh mah cok sok sok tahu tanya tadi jelema mah sok sok nyanyahoanan anu ah, naon mah ka urang deui ka urang deui iraha nya sawaktu-waktu mah nya teteh nikah aja ya, nikahnya ulah karena teteh karena Allah kan kita lagi ngebahas itu jadi kalau bukan karena Allah nggak selesai selesai tetehnya bogo kasih a eta calon Hah? Nyangis. tong siun mualila lah Berken. sok saya tanyanya bising pikiran saya salah. Setuju nggak kalau dia cepat nikah? Setuju. Tuh nu jomblo wae setuju. Sok naik ke situ teh di demo ku sakit sok. tuh pendukung loba tah. nggak si teteh. Ya, siap. Yang geus di lir. Si teteh malah mempermudah si teteh Untung tuh jadi lurah si teteh tah. Menjadi lurah KTP hese. Ya, yang ini lah sing Allahumma yasir wala sing dipermudah onang Pak Epi nya mau nikahnya bejakan kasih bapak tong soka pengaruhan geus teteh beres TM cina sare si bapak sok mana di? sok wala kiri. kalau kiri. tah sok kumaha em sok Bisa nera ya, Kang nu mana Kang Ustad pakai peci Sika se lebek siap Kumsalam sana aja nggak dia san tuh di halaman situ teh teh di nggak pengalaman kau kumasan kumasan oh Islam oh, Nusantara nah mik makai mik mang makai kadengean ku gimana eh, cara menyikapinya gitu hmm. <laughs> ulangi ulangi pertanyaannya kan tadi sawalnya tema kemik uh, eh, apa uh, uh, di Indonesia ini kan sedang ada isu tentang Islam Nusantara mm -hmm. uh, gimana uh, cara kita menyikapinya gitu mm. uh, ya udah gitu udah ya mah udah ngobrol aja si teteh <laughs> teteh mau apa nukarium Islam Nusantara teh asana eueuh nya geus anggap eueuh atuh. Kemah aya Islam Nusantara urang nyeun Islam Jungberung. <laughs> Karena kita e, bagi Abik itu kan ngalieurkeun teu nanaon sih? Nah, naonan. <laughs> Heeh, nah, eta jawaban. <laughs> Nya ho. Antep. Wes sampai kaprokan. Apa urang ge? Ngan ah, anggap eueuh eueuh Gak di jian teh keur ngariutkeun orang tuh fokus ka Allah antep ka Allah ge ya apalin antep ke mualilan kitu mah doakeun sing arasum surga tapi ayo keneh salat diganti ku bahasa Indonesia geura kumaha ieu teh Ya, ai nabina orang mana mun nabina orang Garut mah pek teuing riweunya geus suka mabari wasan nya kayak Islam Cicalengka bla bla bla ya. nya nabina nabi encun sok mana deh mana deh lah ya. slowly but sure tuh akhwat lagi akhwat lagi akhwat deh sok sebelum maka, sabah maka teteh Kumsalam. So, so. naon itu cek, ke dunia akhirat dunia akhirat jika Rita Sugiarto eh. kekasih dunia akhirat dijumpai kira eh, itu sing bengkes kia ainanya kudu tegas kia darawat kawat nah kudu gitu tegas nate eh, nah, start kan ini dunia akhirat penyaho beremik lah karunya tarikannya tukang dawet sok sok beremik panitia tuh karunya sok sok di andaran dagoan nepi ka cangkeuh kalah tukang dah Tuh dunia akhirat dunia akhirat di mana teteh ke di mana gue jodoh gue ya lama make dah jodoh teh ke meren boga jodoh ke umi kan teu rame tah mic na heula nu penting mah lain bab jodohnya. jodohna tengeunah nah, buka jodoh umi kan? kenal laki itu teh sok tarik karena deket kan umi. sok ngobrol heula oh. oh. Nah, nah sok kadon ya rek nanya wae aku mau rek rumah tangga sok koma sok sok rek pek sok besok aduh aiman oh Nggak saya ngobrol itu cuma baturan jadi lalajon ngobrol sok nggak nggak ngobrolnya sok mau nanya Ngeeh dia. Iya, iya, iya, iya, iya. iya. Ah, Mau orangnya ditanya, sok. Kalau kita nggak ditemuin di dunia, kan katanya pasti di akhirat. Nah, kalau orang itu masuk neraka, gimana jodohnya teh? Eh, ekstrim. Eh. di masjid. Ini keren ini, palingan awet persiapan pertanyaan nah. jadi orang teh kan ada jodoh-jodoh nah waholak nakum aju aja tapi ada yang mati muda wafat masih belum menikah tapi dia teh asup neraka kalau di akhirat kan wabashiril ladzina amanu wa amilus salihati annallahum jannatin tajri min tahti al-anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubi mutashabiha walahum fiha ajwaj fasilitas surga itu di samping mengalir sungai-sungai buah-buahan bla bla bla termasuk aku berikan kepada ahli surga kabar berita dengan mereka mendapat jodoh-jodoh baru bidadari bidadari surga kalau buat laki-laki kalau buat perempuan bidadara bidadara artinya laki-laki yang ganteng dan nah, sekarang ya nggak di dunia temenang jodoh terus mana asup neraka jodohnya aku mau ustadz keurang hadis di neraka ya KUA tuh Tengah atuh ce da neraka rakana ge mung urang mah ce yang saya baru temukan tentang ayat jodoh itu kaitan nanti di akhirat di bab surga Hai di neraka mah boro-boro mikiran kawin meureun mah nu aya hayang keluar ya, itu tempat etanya bener gak? jadi saya nggak tahu nasib mereka yang di neraka deh masih kepikirannya asup neraka kawin gitu nah saya harus jujur yang saya baru dapat ayatnya di Al-Baqarah itu wabashiril ladina berikan kabar gembira kepada orang yang beriman amanu wa amilus karena amal soleh mereka annalahum jannah bagi mereka sungguh disediakan surga minta tial ahar yang dibawanya mengalir sungai-sungai kullama rujiku apapun rizki yang ada di surga minha Eh, ulama rujiku minha min samaratin rizqan sampai ahli surga kaget nah cenah ya sungai ya buah-buahan qalu dijawab hadzal ladzi ini buat kalian rujikna min qablu dari rizki yang kau tanam berupa amal jadilah seperti ini janji Allah mutlak benar eh, rujikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum biha ajwad karena kebaikan amalmu jodoh-jodohmu pun aku beri lagi jadi di akhirat mah mayati mulu eta yang saya dapat kalau fasilitas neraka mah nyaeta weh si dulu <laughs> oh, ahli neraka dikawinkan yang ahli neraka ada kalau yang dua-duanya masuk neraka ada wamro'atuhu hamalatal hatab dua-duanya ini suami istri masuk neraka nya atau jauh tuing berpikir di neraka kawin mah nya kawin yang sah ya jeung saya ngamin kena dinya, gitulah teh ya. makasih Pak Ustad oh sama-sama sekarang sukan karek dituluikeun ya muhasabah ya kenapa jodoh kita terlambat kenapa menolak kenapa menyatakan cinta penolakan tehnya udah geningan lupa-lupa lebih baik kita temenan aja ya anger nolak kata teh tong GR kamu tidak apa aku tidak lebih baik untuk kamu karena kamu lebih baik untuk aku anger nolak eta eh, teh tong ngajebaku kata-kata lebih baik kita temenan aja mending kakak-kakaan adi aing geus loba teuing caing yang geus tahu diri lah ame ditolak cinta mah datangan Allah yang maha berkehendak ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allahumma gfirli dalam tu nafsi dulman kasira wa la yagfiru dunuba illa anta Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Ghafar ya Qahar ya Jabar Ya Azizul Hakim ya Fatah ya Alim Ampun ya Allah kami tidak pernah tahu kapan ajal kami tiba. Makanya kami berikhtiar semampu kami itu pun tenaganya pun darimu ya Allah la haula wala quwata illa billah. Ampuni jikalau kami jarang mengindahkan panggilanmu. Terima kasih malam ini kami diberi serta hidayah untuk kami melangkah menuju ridhomu ya Allah. Jangan kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekedip mata. Kami tak berkuasa atas diri ini. Ampuni segala pekat, maksiat, dosa, dan noda masa lalu kami ketika kami sering meninggalkanmu dan melupakanmu ya Rob. Ampuni jikalau pikiran ini sering berburuk sangka terhadap kenyataan yang engkau berikan pada itu ujian sehingga kami sering berburuk sangka kepada ketentuanmu ya Allah. Sehingga jadi seperti ini nasib kami. Padahal tidak ada buruk dan tidak ada keburukan dari ketentuanmu. Fahamkan kami terhadap agama supaya kami menjadi arif dan bijaksana menjalani ujian yang kau bebankan kepada kami supaya kami menjadi lahir orang-orang yang bersabar dan orang yang bersyukur atas dasar kepahaman kami ampuni dosa kami yang terasa dan tidak terasa ya Rob besar dan kecil sengaja tidak disengaja sadar dan tidak sadar ketika kami melakukannya kami tidak tahu Apakah subuh nanti kami masih dibangunkan? Ampuni kami ya Allah. Kalau engkau tidak ampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ampuni dosa pikiran, dosa perbuatan mata ya Allah. Yang mungkin banyak orang yang tersakiti karena lirikan sinis mata ini ya Allah. Terlebih mungkin orang tua kami juga pernah tersakiti dengan pincingan lirikan mata ini ya Allah. Ampuni jikalau mata ini pernah menyakiti orang yang melahirkan kami Orang yang menyayangi kami, ibu kami Pernah kami minta sesuatu kepadanya Lalu tidak terpenuhi karena ketidakberadaannya ya Allah Lalu mata kami melirik sinis kepada orang tua kami sampai ibu kami Sakit hatinya tapi tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya Tapi engkau tahu hati orang tua kami pernah tersakiti oleh sikap kami Tapi yang unik dan lucu engkau tidak butuh Engkau tidak butakan kami dengan sikap itu. Ampuni kami ya Allah. Kalau itu bernilai maksiat. Jangan butakan mata hati kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampuni dosa mulut ini ya Allah. Kalau mulut ini sering menyakiti, mencaci, mendeki, menggibah, memfitnah, sum'ah, ingin dipuji, ingin dapat dipercaya oleh orang lain sampai kami menghalalkan segala cara supaya kami dilihat indah oleh manusia tapi tidak indah di matamu ya Allah. Terlebih ampuni jikalau mulut ini pernah membentak berkata kasar kepada kedua orang tua kami. Pasti itu terjadi ya Allah. Sementara dengan ilmu yang kami dapat ternyata wala takullahuma mauf berkata ah saja tidak boleh ya Allah ampuni jikalau ada orang tua kami yang sakit sampai malam ini gara-gara tersakiti oleh ucapan kami oleh mulut kami oleh bentakan kami bisa jadi sakit yang sedang diderita oleh orang tua kami gara-gara ucapan kami yang menyakitinya tapi engkau tidak bisukan kami Engkau tidak bikin busuk mulut kami Dengan borok-borok yang engkau bisa saja memberikan borok mulut atau bau mulut gara-gara mulut kami berdurhaka kepada kedua orang tua kami atau kepada siapapun orang yang pernah kami sakiti dengan mulut ini. Ampun ya Allah, dosa mata, dosa mulut, dosa tenggorokan yang kau titipkan untuk kami bisa bersuara seperti ini. Tapi kami jarang bersyukur, bisa jadi satu ketika banyak barang haram yang melampaui tenggorokan kami, pada itu titipanmu. Tidak ada manusia yang bisa bikin tenggorokan ya Allah. Ampuni jika jikalau banyak barang haram yang sengaja kami tengah kami makan. Lalu kami melupakanmu saat itu ya Allah. Padahal kalau kami engkau uji dengan engkau cabut pita suara ini ya Allah. Ampuni jikalau kami lupa bersyukur ya Allah. Ampuni jikalau tangan yang sering kami gunakan mestinya untuk takbir, ruku dan sujud tapi kami jarang gunakan untuk beribadah kepadamu ampuni jikalau kami berat dalam takbiratul ikhram berat dalam memberi berat dalam bersedekah malah kami sering gunakan tangan kami untuk bermaksiat ampuni jikalau tangan ini pernah menyakiti kedua hati orang tua kami terlebih ampuni jikalau ada di antara kami yang pernah menampar kedua orang tuanya gara-gara keinginannya tidak terpenuhi ya Allah bisa saja engkau membusukkan tangan kami karena maksiat kami yang terlalu berlebihan dan jarang teristighfari ya Allah tapi engkau tidak lumpuhkan tangan kami ya Allah ya Allah banyak kalau kami main ke rumah sakit yang diuji dengan gangguan pencernaan gangguan lambung dan segala penyakit yang mendera saudara-saudara kami, tapi kami jarang bersyukur. Padahal banyak di perut kami barang haram yang belum tertobati, belum teristighfari, tapi Engkau masih sehatkan kami, ya Allah. Ampuni jikalau kami lupa bersyukur atas nikmat sehat. Ya Allah, ampuni jikalau kami dititipi dua kaki, tapi sering kami langkahkan ke tempat-tempat yang tidak ada ridhomu di sana. Tapi yang jadi kami sadar malam ini ya Rahman ya Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang kau tidak lumpuhkan kami. Kami masih tetap nikmat berjalan. Terima kasih atas nikmat hidayah yang kami terima malam ini darimu. Kami bisa ringan datang ke masjid, duduk-duduk, walaupun pegal, ikhlas mendengarkan kajian. Ya Allah tetapkan nikmat hidayah ini ya Allah ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah tidak ada hidayah ini ya Allah, niscaya kami sedang apa dan berbuat apa kami nggak tahu. Mungkin kami gelap, hati kami gelap, langkah kami gelap dan kami tenggelam dalam kegelapan. Terangi hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sedang sujud. Wafatkan kami dalam keadaan sedang berdoa. Wafatkan kami ketika kami mendapat ridho kedua orang tua. Ya Allah panjangkan usia kedua orang tua kami. Kalau boleh menawar takdir, biarkan kami yang wafat lebih dulu Biar doa kedua orang tua kami merata untuk semua anak-anaknya seperti doa orang tua kami untuk kami sampai dapat nikmat hidayah seperti malam ini. Ya Allah, kalaulah ada orang tua kami yang sedang sakit hari ini, kami ada di sini pun karena doanya cabut rasa sakit dan penyakitnya ya Allah. Apapun penyakitnya ya Allah. Mungkin sakitnya karena memikirkan kami ya Allah. Ya Allah, lancarkan pencarian nafkah ayah kami. Berikan rezeki yang barokah untuk istri dan anak-anaknya, Ya Allah. Kami takut orang tua kami masuk neraka atau sebaliknya kami masuk neraka orang tua kami di surga betapa sakitnya hati mereka melahirkan kami padahal setiap orang tua tidak ada yang ingin anaknya jadi ahli neraka ya Allah soleh solehakan anak-anak orang tua kami termasuk kami ya Allah Berikan rizki kepada kami untuk membahagiakan keduanya. Ya Allah ingin rasanya tahun ini berkurban atas nama mereka. Ya Allah datangkan rizki dari sisimu langsung untuk kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami berkurban atas nama mereka ya Allah walaupun dengan seekor kambing yang kecil tapi setidaknya kami berikhtiar untuk mendapatkan ridhomu dekat dengan membahagiakan hati mereka dengan surprise tahun ini berkurban atas nama mereka ya Allah. Allahumma kfini bihalalika wa anharamika wa gnini bifadlika siwaka. Berikan rezeki langsung dari sisimu untuk kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, berikan izin untuk kami melihat wajah orang tua kami secara seksama biar kami paham Ternyata keriput kening dan kenyit dahinya itu bekas mengkhawatirkan kami anak-anaknya takut tidak bahagia seperti malam ini ya Allah izinkan kami untuk memeluknya mendekatnya mencium keningnya berbisik lirih ke telinganya Allah Berikan kesempatan untuk kami menempelkan pipi kami berbisik lirih kepada kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, hanya untuk memohon ridho dan maafnya. Karena bisa jadi ajal kami lebih dulu menghampiri kami daripada orang tua kami. Kami yakin ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kami. Ridhoi kami untuk memeluk kalaupun itu pelukan terakhir untuk kami ya Allah. Allah izinkan kami untuk berkesempatan mencium kaki kedua orang tua kami. Karena kami yakin surga di bawah telapak kaki mereka. Berikan tenaga, kekuatan untuk kami memeras keringat dari hasil keringat kami bisa membelikan makanan terlejat Lalu membawa sikap terhebat untuk mencicipi nikmatnya menyuapi kedua orang tua ya Allah Seperti mereka mengejar kami waktu kecil Menyampaikan, menghantarkan makanan dari tangan tulus kedua orang tua kami ini ikhtiar kami ya Allah berikan kesempatan untuk kami memandang kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Saudaraku bayangkan dari setiap wajah orang tua kita malam ini bisa jadi ini wajah yang kita bayangkan terakhir pertemuan kita dengan mereka. Bisa jadi sebelum kita pergi di sini itu adalah per, terakhir kita melihat wajahnya. Doakan semoga Allah memanjangkan umurnya. Menghebatkan perjalanan hidupnya dengan lahir dari doa-doanya anak-anak yang hebat karena kita sadar ternyata ibu kita tidak pernah kering, bibirnya selalu berbisik lirih. Setiap kali melihat wajah anak-anaknya, ingin anak-anaknya lahir jadi soleh dan soleha. Jadi taat kepada Robnya. Seperti malam ini pun ini hasil dari doa dan ketulusan mereka mendoakan kita di sepertiga malam dan setiap sujudnya. Maka sebut kedua orang tua kita ketika kita sujud, ketika kita ingat Orang tua kita tidak meminta banyak dari kita. Ingat doa anak untuk orang tua adalah doa yang tidak ada hijab. Cuman kita malas dan jarang terfikir untuk sesering mungkin mendoakan kedua orang tua. Mah, pah, aku rindu kalian. Betapa bahagianya ketika orang tua setiap kita kita yang mengimaminya lalu Al-Fatihah kita diaminkan oleh mereka. Yuk mohon ke Allah yuk. Supaya kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah betapa indahnya kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kiamullah bersama kedua orang tua kami Lalu orang tua kami yang mengaminkan Al-Fatihah kami dan doa-doa kami Betapa bahagia mereka ketika mereka berdoa Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata wujud doanya nyata. Sekarang yang mengimami mereka adalah anaknya sendiri. Jangan sampai ketika orang tua wafat kalau umur mereka lebih cepat hadir mendatanginya kita yang memandikannya. Bayangkan kalau pulang dari sini rumah kita dikerubuti banyak orang karena Isa tadi ternyata orang tua kita diumumkan namanya di masjid. Kita hanya kaget kenapa rumah dikerubuti orang. Aa ah, teteh tahu nggak tadi mama dipanggil wajahnya yang biasa kita pulang dari kajian atau dari manapun itu tersenyum simpul menyambut kedatangan kita walaupun khawatir dan cemas atas keterlambatan kedatangan kita sekarang wajahnya pucat pasi terbujur kaku bibirnya keluh dan bisu kulitnya membeku bayangkan kita menangis keras apapun tangannya yang biasa memegang dan memeluk kita lembut sekarang sudah tidak bisa memegang kita lagi mah kangen mah minta maaf karena bisa jadi ini yang menghalangi segala hajat kita seperti tertolak terhalang entah itu jodoh entah itu rezeki berjanji untuk membahagiakan dengan sekecil apapun ikhtiar kita membahagiakan kedua orang tua kita belikan sepatu yang terbaik biar surganya tidak berceceran kemana-mana sok minta maaf sok Allahumma gfirli li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani misogiro. Ya Allah ampuni kedua orang tua kami ampuni dosa kedua orang tua kami sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil ya Rob tak pernah kenal lelah berani tidak makan yang penting anaknya kenyang berani menahan haus yang penting anaknya tidak kehausan berani mengurangi tidur menahan kantuk yang penting anaknya tidak digigit nyamuk berani kadang kotoran kita pun anak-anaknya termakan berapa juta ibu orang tua yang masih punya hutang bekas membahagiakan anak-anaknya ampuni jikalau kami anak-anaknya tidak pernah mempertanyakan itu nyawanya hampir terancam ketika melahirkan kami ya Rob Ya Allah kami rindu menggenggam tangan kedua orang tua kami dan kami sadar bekas apa kasar tangannya Bekas berjuang keras memperjuangkan kami Saudaraku ini bukan main-main. Bisa jadi ajalnya tiba malam ini. Ya Allah panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikan jalan rizki yang halal untuk kami membangunkan rumah yang indah untuk keduanya ya Allah. Ya Allah, berikan rizki langsung dari sisimu kami ingin berhaji dan berumrah bersama keduanya. Biar kami yang menggendong dan berkeliling tawa bersama keduanya. Betapa indahnya ketika hangat rasa tangan kedua orang tua kami kita genggam berkeliling lebaik Allahumma umratan lebaik Allahumma hajan ya Allah ini kedua orang tuaku yang mengajarkan tauhid kepadamu ya Allah sekarang aku hadir di rumahmu bersama keduanya itu pun rizki darimu Ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kapan terakhir jalan-jalan bersama orang tua kita? Berjanji kalau diberi kendaraan yang baru, ajak orang tua kita, biarkan mereka yang pertama merasakannya. Ya Rob, indah sekali malam ini. Ketika hati kami keras melupakan hal-hal yang penting dan dianggap kecil, malam ini engkau ingatkan itu. Ya Allah, yang hadir di sini, siapapun yang sedang punya hajat, ijabah ya Allah. Siapapun yang punya hutang lunasi ya Allah Siapapun yang sedang tenggelam dalam masalah keluarkan ya Allah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira Ya Allah keluarkan dengan cara yang benar Masukkan dengan cara yang benar Datangkan dari sisimu penolong yang menolong langsung persoalan kami Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tiba, wa batila batila warjukna zinabah Ya Allah mungkin yang hadir di sini ikhtiar sedang mencari ketenangan apapun masalahnya ya Allah ada yang sedang diuji oleh anak-anaknya yang belum soleh solehkan anak-anak yang hadir di sini ya Allah tenangkan kedua orang tuanya dengan kesolehan yang kau beri kepada mereka ada yang sedang diuji oleh suaminya, ya Allah, lembutkan hati para suami yang hadir, ibu-ibu di sini. Semoga suaminya menjadi imam yang membawa secara keluarganya ke surga. Mungkin ada juga yang sedang diuji oleh istri-istrinya, ya Allah. Ya Allah, soleh solehakan, ya Allah. Berikan hidayah kepada siapapun yang belum dapat hidayah. Hijrahkan siapapun yang belum berhijrah. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri samsika abadan abadan birahmatika ya rahmar rahimin Ya Allah cahayai hati setiap kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau mencahayai bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya merata ya Allah ya Allah ya Rabb sudah kami di Palestina tidak senikmat kami malam ini. Ada anak kecil yang patah tangannya merangkak mati di hadapan mata tulusnya kedua ibunya yang tertembak. Ayahnya berantakan porak-poranda karena kena bom orang-orang yang menzalimi ya Allah. Ya Allah kuatkan keimanan mereka ya Allah. Syahidkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami kurang bersyukur, jarang melihat orang-orang di bawah kami ya Allah. Allahumma gfir muslimin awal muslimat wal muminin awal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahimin. Ya Allah, tidak mustahil yang hadir di sini pun sudah ada orang tuanya yang lebih dulu wafat. Mendahului kami. Kami kangen ya Allah Terangi kubur kedua orang tua kami Luaskan barjahnya Berikan nikmat kubur Terangi kuburnya Bebaskan hisabnya ya Rob Ya Allah Peluk kedua orang tua kami yang sudah ada di hari baanmu Dengan pelukan terlembutmu ya Allah Sampaikan salam rindu kami dengan doa ini ya Allah magfirli li wali wali rahmu ma kama rabbayani Masukkan kelak mereka ke surga ya Allah. Pertemukan di surga yang sama untuk kami memeluknya setelah terpisah lama dengan ajah dan kewafatannya. Yakin bahwa orang tua kita merindukan doa-doa anaknya yang soleh. Semoga malam ini doa kita disampaikan dan tersampaikan ya Allah. Mama, Bapak, maafkan jika kami jarang mentransfer doa. Hanya doa anak yang soleh yang menenangkan siapapun orang tua yang sudah dibarjah. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah setiap kami dalam genggamanmu, dalam kendalimu. Kalaulah ajal kami tiba malam ini, kalaulah ajal kami tiba malam ini, kami mohon Allahumma ini as'aluka bi khusnil khatimah Berwudulah saudaraku sebelum kita tidur Karena bisa jadi ajal kita Tiba malam ini Wafatkan kami dalam khusnul khatimah Allahumma amitna syuhada Wafatkan kami dalam kesyahidan Minta maaf ke istri Minta maaf ke anak minta maaf ke teman-teman bisa jadi ini hak adami yang belum selesai hisab itu berat maka saling memaafkanlah karena itu kebaikan Rabbana afrik alina sobra wa tawafana muslimin Kalaulah masih ada umur besok hari untuk kami ya Allah Kuatkan kesabaran kami Serta wafatkan kami dalam keadaan berserah diri Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal ladzi yubalikuni hubbak Allahumma ja'al hubbaka ahaba ilayya min nafsi wa ahli Ya Allah malam ini kita bicara cinta Izinkan kami mencintaimu ya Rob Seperti orang-orang yang mendapatkan cintamu Ajarkan kami bercinta supaya mendapatkan cintamu ya Allah Tunjukkan kepada kami amal-amal yang dengan amal itu kami mendapatkan cintamu. Ya Allah, jadikan kami ahli tahajud, ya Allah. Jadikan kami ahli pecinta sholat malam, ya Allah. Jadikan kami ahli duha, ya Allah. Jadikan kami ahli rawatib, ya Allah. Jadikan kami penjaga wudhu, ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah, ya Allah. Biar kami mendapatkan cintamu. Ya Allah jadikan kami penyayang yatim ya Allah Kami tidak sanggup bayangkan ketika ada anak yatim yang ingin jajan kemana mintanya Sementara hati kami keras tidak pernah peduli sekitar kami Bisa saja ada yatim di antara kami Kami tidak mau menjadi pendusta agama ya Allah Saudaraku bayangkan kalau yatim ingat ibunya, ingat ayahnya bagaimana menahan air mata mereka Sementara kita yang masih ada orang tuanya suka melalaikan nikmatnya rasa syukur terhadap anugerah kedua orang tua. Bayangkan anak yatim yang ketika mereka kangen ibunya, kangen ayahnya. Maka ya Allah berikan kekuatan untuk kami mencintai yatim kami sekitar ya Allah. Berikan rizki kepada kami untuk kami membahagiakan mereka, orang tua kami dan yatim di antara kami. Rob terlalu banyak ternyata kelalaian kami dalam menjalani hidup ini kalau malam ini malam terakhir kami semoga malam ini menjadi kifarat dosa bagi seluruh dosa kami Ya Allah maafkan siapapun yang pernah mendolimi kami berikan mereka hidayah tenangkan jiwanya bahagiakan keluarganya guru-guru kami yang memahamkan dan mengajarkan kami menjadi mengenalmu ya Allah muliakan kehidupannya ya Allah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallimu taslima. Ya Allah, kami jadi rindu Rasul kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tanpa beliau diutus dengan kehendakmu mana ada indahnya malam ini. Ya Allah sampaikan rindu kami kepada Rasulmu Muhammad. Ya Rasul, izinkan kami melihat wajahmu dan bersama-sama di surga. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rasulullah terima kasih Ya Rasulullah dengan ketulusan dan keikhlasanmu Kami bisa merasakan nikmatnya Islam Nikmatnya iman Nikmatnya ikhlas Nikmatnya bersaudara Allahumma sholli ala Muhammad Ya Allah Kami rindu Raulullah Izinkan kami Kehendaki kami untuk berkunjung ke Mekah, Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk sekedar menyapa dari dekat kepada kekasihmu Walilullah Muhammad Rasulullah dari dekat di Raudah Assalamualaikum ya Rasulullah <laughs> Assalamualaikum ya Rasulullah Ya Rasulullah Kami rindu ya Rasulullah Mana ada kami di sini bisa menangis seperti ini kalau tidak engkau ikhlas membawa Islam kepada kami tanpa dengki, tanpa tahdir, tanpa cerca. Ya Rasulullah, ya Allah kami rindu Rasulmu ya Allah. Pertemukan kami di surga yang sama ya Allah. Dengan kekasihmu ya Allah. Bertemu di telaga Al-Kausar tempat beliau menunggu kami umatnya ya Allah. Ya Allah cintakan kami kepada sunnahnya ya Allah Ya Allah sampaikan salam kami kepada para sahabat Rasul Subhanallah ya Allah nikmat sekali ya Allah Ya Rasulullah Jadikan kami umatmu ya Allah Masalli Allah Muhammad wa Muhammad Sallallahu ta'ala Ibrahim barik ala Muhammad wa Sampaikan rindu kami kepada Ibrahim yang mengajarkan tauhid utuh kepadamu ya Allah. Jadikan kami sesoleh Ismail. Jadikan istri-istri kami sesoleh Hajar dan Sarah. Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hijjul Hakim Ya Fatah Ya Alim Ya Rojak Ya Karim Ya Hadi Ya Goni Ya Mugni La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.